akidah dan juga kita fikih untuk memperbaiki kehidupan kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna Abu Amr Al-Hajuri hafizahullah taala Wa fi ardil mahsyar al-haudul mawrud dan di bumi mahsyar tempat tempat penggiringan itu pengumpulan itu ada telaga yang didatangi telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis innalikulli nabiyyin haudah, setiap nabi itu punya telaga, hadisnya doif. Jadi bahwa alam yang dohir adalah apa? Hanya telaga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemuliaan untuk beliau. Nah, yang lain-lain datang, datang minum di situ. Papi Sahihil Bukhari biratan sitati ala khamsumi'ah tis'ah wa sab'in 6579 wa Muslim biratan alfain mi'atain ismin watisin 2292 an Abdullah bin Amr ibn al-As radiyallahu anhuma kal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam haudi masiratu syahr dalam riwayat yang lain batuluhu wa arduh telagaku itu panjang dan lebarnya itu sejauh perjalanan satu bulan Masya Allah ini menunjukkan apa? Perjalanan yang panjang menunjukkan jarak yang amat luas pada zaman dulu, perhitungannya adalah perjalanan zaman dulu dengan unta dan sebagainya itu. Sehingga dikatakan apa? Perjalanan dari Makkah ke mana? Makkah ke Syam, maka itu adalah perjalanan satu bulan. Jadi jaraknya kurang lebih sepanjang itu telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Panjangnya dan lebarnya sama. Besar, besar sekali. Untuk apa? Untuk orang mukmin sedunia dari kalangan jin dan manusia semuanya minum di situ. Yang pertama kali minum siapa? Ahlul Yaman. Memang Ahlul Yaman itu unik. Karena mereka yang setiap setiap setiap masa itu ada dari mereka penolong agama Allah dan yang menghidupkan kembali sunnah Rasulullah. Memang Ahlul Yaman memang ajaib. Bahkan nanti ketika kondisi sudah amat darurat, 12.000 pasukan yang menolong Rasulullah datang dari mana? Adun Abiyan. Mereka dari Yaman lagi, memang ajaib. Ahlul Yaman, Ahlul Yaman. Cuma gara-gara dirusak oleh Rafidah selama seribu tahun pemerintahan mereka itu, sejak tahun 400 sampai 1400 akibatnya ya banyak dari mereka yang akhlaknya berubah, yang semula baik-baik jadi apa? Jadi jadi jahat, jadi susah kita cari orang jujur pun susah. Karena dididik Rafidah dari zaman ke zaman. Tapi banyak juga yang baik, masih banyak yang baik, yang jujur, yang yang baik seperti siapa itu Ahmad Mufarrih, oh, orangnya bagus sekali. Sampai para ulama yang para ulama. Tayyib iya. ma'uhu abyadu minal laban. Airnya lebih putih dari susu. Silahkan kita bayangkan seputih-putihnya, tapi nanti kita akan lihat sesuatu yang tidak sanggup kita bayangkan sebelumnya. Warihuhu atyabu minal misik. Baunya, aromanya lebih harum daripada misik. Wa mizanuhu eh apa apa Wa iya. Wa kizanuhu kanujumis sama dan gayung-gayungnya itu, gayung apa cecuk itu ya gayung ya. Hmm. Ya, itu sebanyak bintang-bintang di langit. Ya kalau gayungnya cuma satu, oh, antri luar biasa kita nanti. <laughs> Alhamdulillah gayungnya banyak, sebanyak bintang di langit. Tak perlu antri. Boleh nggak kita yang nggak dapat yang nggak dapat gayung kita pakai stro panjang. Allah Allah menolong. Kita ini ada biasa. Eh, boleh juga. <laughs> Terserah. Tapi ini disiapkan terbuat dari emas dan perak. Hmm. Man syariba minha fala yazma'u abada. Barang siapa minum darinya, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Padahal dalam suasana yang apa? Yaumul al-atsil akbar. Pada hari kehausan yang luar biasa. Padahal matahari jaraknya berapa? Jaraknya hanya satu mil. Satu mil itu berapa sih? Satu setengah kilometer. Satu mil atau berapa? Satu mil batu-batu satu bulan empat ini tuh satu koma berapa satu bulan empat satu koma dua puluh empat empat empat satu poin empat satu poin ah, empat kilometer itu jaraknya nanti matahari didekatkan nah udah makanya keringatnya pun mengerikan kita ini kami sebelum dihisap nah ini adalah khilaf apakah minumnya itu sebelum hisap ataukah setelah hisap ataukah dia itu setelah setelah melewati sirot tapi yang dirojihkan oleh kalau tidak salah oleh Al-Qurtubi di dalam kitab beliau At-Tazkirah dan dirojihkan oleh Syekhul Islam sebelum itu. Jadi ketika mereka keluar dari alam kubur dalam keadaan haus, maka mereka telah disiapkan minuman. Tapi ini hanya khusus untuk siapa? Untuk ahlus sunnah. Ahlul tidak. mereka tertolak. Karena Rasulullah mengatakan apa? Inna la yu'khadu unasun min ashabi Eh, eh, yukhtaraju anil eh, yukhtaraju ani apa? Yukhtaraju unasun min ashabi anil haud tu ashabi ashabi. Sesungguhnya sekelompok orang dari sahabatku nanti akan ditolak, akan diusir dari dari telaga itu. Saya berkata, sahabatku, sahabatku. Maka ada yang mengatakan entah Allah langsung ataukah para malaikat mengatakan apa? Inna la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu perbuatan baru apa yang mereka bikin. Jadi orang yang membuat bid'ah, maka dia tidak akan minum dari telaga ini. Tayyibah, falayat mau abadan, maka dia tidak akan haus selamanya. Kalau tidak haus selamanya, untuk apa nanti kita minum di surga? Kata Ibnu eh, kata Ibnu Hajarin rahimahullahu taala, minum itu ada dua macam. Yang pertama minum karena haus, yang kedua minum karena tanaum. Ah, yang tersisa adalah minum karena um. Kita tidak akan kelaparan dan tidak akan kehausan, tetapi kita minum karena untuk ber senang-senang menikmati oh sedapnya ini, oh ini enak sekali dan sebagainya tanpa kita kehausan, bukan karena kehausan. Wal mizan juga kita beriman kepada adanya timbangan. Betul-betul timbangan itu ada. Beda dengan keyakinan khawarij. Timbangan itu enggak ada, sirat itu enggak ada. Kata orang khawarij. Mereka mengingkari sunnah. Kata mereka mizan yang disebutkan dalam Al-Quran maksudnya adalah maknawi yaitu keadilan gitu aja tanpa ada hmm. timbangan yang hakiki. Jadi orang yang lepas minum, kita lepasan, ya. banyak mudah. Ya itu itu alamat baik. Alamat baik bahwasanya dia dari ahlu sunnah dan dia itu apa itu? Bukan orang yang suka membantu pemerintah yang berbuat dolim. Karena datang dalam hadis Jabir di Sahihul Musnad, apa itu orang yang suka membantu pemerintah yang dolim, pemerintah yang dusta, dia juga membantu membantu pemerintah yang dusta dengan kedustaannya, maka dia tidak akan bisa minum telaga haus. Hmm. Maka rugi. Jadi apa? Jadi ulama pemerintah itu rugi rata-rata. Makanya para ulama salah menjauh walaupun terpaksa harus miskin tidak punya uang. Tapi lebih baik daripada jadi apa? Jadi ya penjilat pemerintah. Orang awam tidak masuk uang. secara umum, secara umum yang mereka tidak ikut sunnah ya salah sendiri. Ya. Dinasihati susah juga. maka ya. Bahkan seperti yang kita baca barusan kan berita itu di daerah mana itu? Di daerah daerah Bandung atau mana? yang itu ya. sebagian ikhwan kita diusir karena tidak tidak mengikuti tahlilan Cirebon, dianggap murtad Cirebon di Cirebon iya hmm. Ya apa kita diusir Rasulullah juga sudah pernah diusir. Aceh pun kena Ya Iya di Aceh juga gitu. Mereka Mereka rata-rata sufi-sufi yang keterlaluan. Makin ganas. Kita dituduh kita suka mengkafirkan. Padahal barusan mereka yang mengatakan yang tidak ikut tahlil apa hmm. murtad harus harus <laughs> syahadat lagi. Ajaib mereka itu. <laughs> Ya, apa? Para ulama salaf juga diuji. Dari zaman ke zaman, salaf diuji dan mendapatkan pahala. Nah, mereka orang awam, awam tapi bandel dinasehati susah, degil. Jadi kalau nggak mau minum telaga ya salah sendiri. Baik. Qal wa qala Allah Ta'ala wa nada'ul mawazin al yaumil qiyamah dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a. Maka tidaklah satu jiwa eh, tidaklah satu jiwa itu dizolimi sedikit pun sama sekali nggak ada kezoliman walaupun sekecil zarah nggak ada kezoliman betul-betul maha adil sampai-sampai disebutkan oleh Al Hasan Al Basri eh, disebutkan oleh Ibnu Qayyim dari kalam Al Hasan Al Basri bahkan penduduk neraka nanti masuk neraka dalam keadaan hatinya memuji Allah betul-betul memang Allah maha adil saking adilnya Wa in kana mithqala habatin min khardalin asaina biha. Walaupun amalan tadi itu adalah sekecil biji sawi, kami akan mendatangkannya. Itu betul-betul keadilan yang luar biasa. Wa kafa bina hasibin dan cukuplah kami yang menghisap nantinya. Tidak diserahkan kepada para makhluk yang bisa diraswa atau makhluk yang memiliki kelemahan dan sebagainya. Allah yang menghisap langsung mizan ini para ulama berselisih pendapat apakah jumlahnya satu ataukah banyak. Adapun yang dirasikan oleh Imam Ibnu Katsir mizan itu hanya satu. Adapun dikatakan mawazin itu dilihat dari apa? Dari amalan-amalan yang akan ditimbang. Walaupun bisa saja kita tidak mengatakan mustahil bahwasanya timbangan itu banyak. Iya. Kemudian apa saja yang nanti yang ditimbang? Yang ditimbang ada tiga macam. Yang pertama adalah amalan dia, jelas amalan dia sebagaimana dalam dalam dalil-dalil yang banyak faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah amalannya itu akan dia lihat dan ditimbang dan juga dalil yang lebih jelas lagi hadis yang terakhir di sahih Bukhari apa itu kalimatani khafifatani ala lisan tsaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim jadi kalimat ini walaupun dirinya itu ringan dia nanti berat di dalam timbangan menunjukkan apa amalan itu ditimbang itu yang pertama. Yang kedua adalah catatan timbang, e, catatan amalan itu juga ditimbang. Sebagaimana datang di dalam hadis siapa itu? Abdullah bin Amr ibn al As tentang kisah Bitokoh itu. 99 lembaran yang terisi amalan kejelekan ditaruh di satu timbangan. Eh, satu apa daun timbangan. Sementara la ilaha illallah catatannya diletakkan di timbangan yang lain. Ternyata semuanya kalah dengan ucapan la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwasanya kitab nanti ditimbang. Kemudian yang ketiga adalah pelakunya sendiri nanti juga akan ditimbang. Orangnya ditimbang. Tapi jangan pikir, oh kalau gitu aku akan apa? Membuat badanku sebesar-besarnya biar berat. Tidak. Yang berpengaruh adalah amalan dia dan keimanan yang di hati dia. Makanya di dalam hadis yang sahih, hadis Abi Hurairah di Mutafakun alaih Rasulullah mengatakan apa? Yuk tayaumal qiyamati mati birojulin birojulin rajulin azimin samin. Nanti pada hari kiamat akan didatangkan orang yang besar yang gemuk la yuzanu indallahi janaha ba'udah. Ternyata dia tidak seberat satu apa? Satu satu satu apa namanya itu? Hmm. Satu sayap nyamuk. Dia masih kalah berat dibandingkan dengan sayap nyamuk. Padahal dia sebesar itu. Tapi karena imannya tidak ada, maka apa? Maka dia ringan sekali jadinya badannya. Dan sebaliknya adalah hadis Ibni Mas'ud yang Rasulullah bersabda tentang kaki beliau itu apa itu bahwasanya betisnya itu asqalu yaumal qiyamah min jabali Uhud dia itu pada hari kiamat betisnya nanti akan lebih berat daripada gunung Uhud. Jadi memang lain. Yang ditimbang bukan sekedar apa? Bobot badannya berapa, tapi memang amalan dia yang ada di dalam badan dia itu membuat badannya jadi berat sekali. Maka yang penting memang kualitas, bukan apa? Bukan sekedar kuantitas seperti yang dibanggakan oleh orang-orang kafir. Orang kafir suka membanggakan apa? Eh, badan mereka, tapi lupa untuk memperbaiki jiwa mereka. Baik, kita habiskan halaman ini. Wala hisab dan perhitungan. Kalau menurut urutan apa? Hisab dulu baru mizan. Hmm. Ditunjukkan kitabnya, kemudian di, dihitung satu persatu, baru kemudian ditimbang mana yang lebih berat, kebaikan atau kejelekan. Wa akhdul kitab dan pengambilan kitab dengan tangan kanan, dengan tangan kiri dan sebagainya. Qala Allahu jalla fi'ula fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang diberi kitab dia, kitab catatan amal dia dengan tangan kanannya, maka dia akan dihitung dengan perhitungan yang ringan. Wala iqab. Nah, setelah dihisab, kemudian diberi kitab, kemudian ditimbang, maka kemudian dihukum sesuai dengan hukuman, sesuai dengan amalan dia. Qala Allah Ta'ala walladzina min qablihim kazzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bi wallahu syadidul iqab dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka Allah menghukum mereka dengan dosa-dosa mereka. Dan Allah itu maha keras hukumannya. Na'udzubillah. Ini istilahnya di dalam masalah e, eh, balaghah adalah apa? Adalah iltifat. Yaitu apa? Terjadi perpindahan domir. Kita lihat. Kadzabu bi ayatina. Semula apa? Nah, kami Domir yang apa itu mutakalim. Kemudian apa? Fa'akhadahumullah. Sekarang apa itu? Ghaib. Itu namanya iltifat. Ilahuna wallahu taala alam.